Qala al-malik rahimallahu taala wa min qawaid syariati at-taysiru fi kulli amrin nabahu at-ta'siru. Wa min qawaid syariati at-taysiru dan termasuk kaidah-kaidah syariah ini adalah at-taisir. At-taisir artinya adalah pemudahan. enam Pemberian kemudahan. Adanya kemudahan. Fi kulli amrin nabahu ta'siru pada setiap perkara yang ditimpa dengan kesulitan. Ya, pada setiap perkara yang ditimpa kesulitan. Jadi kalau perkara-perkara yang tidak ada masyakoh kesulitan padanya, maka dilaksanakan demikian. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Dan dia mampu kenapa? Karena tidak ada kesulitan. Tapi kalau ada suatu perkara, suatu perintah, ternyata ada seseorang yang dia memiliki alasan sehingga dia kesulitan melakukan perkara itu, maka datang nah pemudahan dari syariat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk bisa melaksanakan perintah tersebut walaupun tidak sempurna sebagaimana yang diperintahkan. Kenapa? Karena ada kekurangan, ada kelemahan, ketidakmampuan. 6. Qala <clears throat> Asyara Allah taala wa dzalika anna syar'a mabnahu 'ala al rafati war rahmati wat tashil dan yang demikian itu karena syariat ini dibangun di atas kasih sayang dan rahmat serta pemudahan. Ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini bukan dalam rangka menyulitkan hamba-hambanya, tetapi dalam rangka memberikan kemudahan untuk mereka bisa menggapai kepada kebahagiaan. Ya, sehingga dibimbing diarahkan ini jalannya ya, agar selamat. Ya, bukan semata-mata untuk menyulitkan, memberatkan hamba-hamba tersebut tidak, bahkan justru itu mengantarkan kepada kebahagiaan hamba tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid min haraj." Dan <clears throat> tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian kesulitan di dalam agama ini. Ya. Dan seandainya seorang hamba merasakan sesuatu berat Ya, ketika melaksanakan ibadah, maka sungguh itu jauh lebih ringan daripada keberatan seandainya dia tidak melakukan ibadah tersebut. Kesengsaraan di dunia, azab di akhirat. Nah, tapi kalau dia melaksanakan ibadah tersebut walaupun mungkin ada keberatan, ya, ada capek, mungkin ya, ada kurangnya, tetapi dia akan berbahagia setelahnya. Nah, al ibadah nah membutuhkan tenaga, membutuhkan kesabaran. Tetapi kalau seorang yang beribadah, maka dia akan berbahagia. Tapi kalau orang tidak mau beribadah, maka dia akan sengsara. Sengsara di dunia, hatinya mungkin akan gundah gulana, tidak mendapatkan kebahagiaan. Di akhirat lebih-lebih, dia akan celaka dan tidak akan bahagia selama-lamanya. Nam, sengsara menderita, tersiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. <clears throat> Qala rahimallahu taala wa dzalika anna al-umura naw'ani. Dan yang demikian itu karena sesungguhnya perkara-perkara itu ada dua macam ya perkara-perkara itu ada dua macam atau perintah-perintah itu ada dua macam. Nah, <clears throat> yang pertama naun la yutiquhul ibadu fahadza la yukallifuhumullahu bih. Pertama adalah macam yang tidak dimampui oleh para hamba. Ya. Hamba tidak mampu melakukan hal itu. Fahadha la yukallifuhumullahu bih. Maka yang seperti ini Allah tidak membebankan. Allah tidak membebankan kepada mereka untuk melakukan perkara yang mereka tidak mampu. Ya, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa pun di luar kemampuannya. Ya, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. tsani yutiqunahu. Yang kedua adalah yang mereka mampu untuk melaksanakannya. Waqtadat hikmatuhu amrahum bihi. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memerintahkan mereka dengannya fa'amarahum bihi maka Allah pun memerintahkan dengannya ya perkara-perkara yang mereka mampu Allah perintahkan dan Allah tidak memerintahkan kepada hamba-hamba ini perkara-perkara yang mereka tidak tidak mampu <clears throat> wa ma'ahada dan bersamaan ini ya, bersama dengan bahwasanya perintah-perintah yang Allah perintahkan itu adalah pada dasarnya dimampui oleh seorang oleh hamba nah tapi bersamaan dengan ini, idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqatun wa 'usrun apabila terjadi pada mereka enam dengan melakukan perbuatan itu terdapat masyaqqah dan kesulitan fala budda an yaqa'a takhfifu fihi wa taysir maka mau tidak mau mesti ada pemudahan bagi mereka ya, dan peringanan dan pemudahan bagi mereka dalam pengamalan tersebut salat dengan berdiri pada hakikatnya semua orang mampu ya, Sholat dengan berdiri Kecuali orang yang sakit Patah kakinya dan lain-lain Sehingga dia tidak mampu berdiri Maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Boleh duduk Sholat sambil duduk Ternyata duduk pun sudah nggak mampu Karena sakitnya lebih berat lagi Boleh sholat sambil berbaring Datang kemudahan dan peringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. 6. Imma biisqatihi kullihi atau takfibihi watasilihi Baik ya, peringanan dan pemudahan itu dengan menggugurkan sepenuhnya seperti misalnya zakat bagi orang yang miskin tidak mampu sudah tidak bayar sama sekali ya au takhfifihi atau peringanan wa ya, atau peringanan dan pemudahan seperti yang tadi salat tidak mampu berdiri maka silakan salat dengan duduk dan dan seterusnya <clears throat> <clears throat> Jadi <clears throat> apabila seorang hamba melaksanakan perintah yang pada dasarnya itu dimampui <clears throat> oleh keumuman hamba tetapi apabila dia memiliki sebab yang menyebabkan dia kesulitan melaksanakan hal itu maka datang pemudahan ya. datang peringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan faedah, nah sebelum kita lanjutkan membaca penjelasan beliau, syarah beliau. Wa takhfifu fi syari'ati lahu asbab. Ya, dan peringanan atau pemudahan di dalam syariat ini ini memiliki beberapa sebab. Ya, memiliki beberapa sebab. Enam. Jadi sebab-sebab ini yang menyebabkan seorang itu mendapatkan keringanan. Ya, sebab-sebab seorang itu mendapatkan keringanan. Di antaranya yang pertama adalah anisian. Anisian lupa. Ya. Orang yang lupa mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lupa mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> nah, contohnya orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa kemudian lupa terus makan. Ya. Maka apakah puasanya menjadi batal? Tidak. Ya, puasanya tidak batal, dia tetap melanjutkan puasanya dan puasanya sah karena dia lupa. Berbeda dengan yang sengaja. Puasa-puasa sehari hari ih lapar, makan. Batal puasanya. Tapi kalau orang yang lupa puasa, karena mungkin awal-awal puasa, biasanya jam-jam sekian dia minum ini atau makan ini, dia lupa makan. Selesai, ih, oh iya, ini puasa. Ya. Maka, enam tidak batal, ya, karena datang enam peringatan di dalam syariat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepada hamba tersebut dengan sebab lupanya hamba tersebut. Nah, demikian pula al-khata. Al-khata ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. 6. Sehingga seorang yang membunuh orang lain karena sengaja dan karena khata ini berbeda hukumnya. Orang yang sengaja membunuh seorang mukmin, 6. maka dikisos. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, ya, malam-malam dia berburu rusa, ternyata yang dia tembak bukannya rusa, ya, tetapi ternyata orang. Ya. Ternyata orang. Ini adalah khata. Ya, dia membayar diat 6 dan dia tidak dihukumi sama seperti orang yang membunuh dengan dengan sengaja. <clears throat> nah, demikian pula al-marad, sakit. Ya, sakit ini juga men menjadi sebab seorang mendapatkan keringanan ya, dan contohnya seperti sholat tadi atau orang yang berpuasa ya, dia mendapatkan keringanan boleh berbuka karena sakit tidak mampu <clears throat> untuk berpuasa di siang hari. Demikian pula safar ya, anisian lupa khata ya, keliru atau ketidaksengajaan kemudian marot sakit, as-safar, ya, perjalanan. Ya, orang yang safar boleh berbuka. Orang yang safar boleh menjamak dan mengkosor solatnya. Solat yang empat rakaat, enam dilakukan, enam dengan dua rakaat dan digabung, enam digabung waktunya, ya, sehingga menjadi ringan baginya. Demikian pula al-jahal, al-jahal ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan. Seperti seorang yang misalnya dia makan sahur, ya, karena dia nggak memiliki jam dan mendung atau hujan, dia makan sampai sebenarnya sudah masuk waktu subuh, bahkan matahari terbit. Ya. Tapi karena saking gelapnya dia masih makan, oh masih gelap. Ternyata tidak lama, loh, oh matahari sudah tinggi. Nah, ya, maka dia tetap tetap sah. Demikian pula al jahal ini masuk dalam misalnya permasalahan enam akad nikah dan pernikahan. Seorang yang dalam keadaan tidak tahu, ya, karena masih sangat jahilnya dan memang kejahatan. Dia sudah melakukan hubungan sebelum nikah. Ya. Kemudian perempuannya hamil, malu. Akhirnya dinikahkan. Akad nikah dalam keadaan perempuannya hamil. Ya. Nah, dalam keadaan mereka tidak tahu. Ya. Maka bagaimana? Para ulama menyebutkan sah akad nikahnya terbit. Kenapa? Karena dalam keadaan tidak tahu. Berbeda dengan orang yang sudah dalam keadaan tahu. Tahu bahwasanya perempuan yang sedang hamil ini tidak boleh dinikahi. Menunggu sampai 6 istibra rahim, sampai bersih rahimnya. Ya, sampai melahirkan baru diadakan akad nikah. Dia sudah tahu tapi sengaja. Kan oh, terus bagaimana lagi nih kita malu terhadap tetangga semua pada tahu ini, ya. Nah, ini tidak sah nikahnya dalam keadaan dia sudah sudah tahu, ya, sudah tahu hukumnya, tapi tetap saja maka tidak sah. Enam, Baik. Ini al-jahal. Demikian pula al-ikrah. Ya, sebab berikutnya yang mendapatkan peringanan adalah al-ikrah, yakni paksaan. Ya. Ayo, sujud sama patung ini kalau tidak saya bunuh. Ya. Sudah diancam dengan pedang, benar-benar. Ya. Pedang sudah di atas lehernya. Ya. Sujud, kalau nggak sujud saya bunuh, saya penggal kepalamu. Nah, dia terpaksa sujud. Nah, dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam keadaan hatinya tidak pengen sujud kepada batu itu. Dia sujud semata-mata agar selamat dari pembunuhan. Maka dia sujud ini, dia dapat keringanan, dia tidak berdosa. Berbeda dengan orang yang tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memerintah. Tiba-tiba dia datang di depan batu, di depan pohon, sujud di hadapan pohon lain. Ya. Orang yang demikian, dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah terjatuh kepada perkara yang menyebabkan ridah, ya, mengeluarkan seorang dari dari keislaman. Nah, dan ikroh ini juga mesti dipastikan. Jangan sampai seorang dengan alasan ikroh padahal ikrohnya tidak tidak teranggap. Kenapa kamu minum khamar? Saya diancam. Duh, diancam siapa? Itu ada anak kecil bawa pistol-pistolan. Dia bilang kalau nggak minum ini saya tembak loh. Anak kecil yang ngancam. Ngancam pakai pistol mainan. Nah, ini nggak diterima yang demikian ini. Ya. Nah, jadi ikroh yang memang Nah, orang yang memaksa itu dalam keadaan mampu untuk merealisasikan paksaan tersebut. Ya. Tapi kalau yang memaksa ini, nah, dia tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan menunaikan paksaan tersebut, maka tidak masuk dalam hukum ikroh. Nah, kemudian berikutnya perkara yang menyebabkan peringanan itu adalah an ya, kekurangan, ya, kekurangan pada seorang hamba. Ya, dan kekurangan ini ada banyak macamnya. Di antaranya adalah al-junun, ya, kurang akalnya, Al-junun majnun orang majnun orang gila. Enam, orang gila maka diberi keringanan sehingga sampai tidak sholat ya. Bahkan sampai telanjang pun dia tidak dosa. Ya. Dia tidak berdosa kenapa? Karena kurang akalnya, bahkan akalnya hilang menjadi gila. Enam, atau al-atah. Atah ini enam semacam debil atau idiot ya. Jadi kurang sempurna. Enam. Ini juga ada keringanan di dalam syariat. Kemudian al-unusah. Nah, al-unusah ini adalah perempuan. Perempuan mendapatkan keringanan. Nah, pada perkara-perkara tertentu dibanding laki-laki. Seperti keringanan dari kewajiban mencari nafkah. Kewajiban adalah suami. Demikian pula, nah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perempuan mendapatkan keringanan dibandingkan dengan laki-laki dan lain-lain. Ya. Nah, demikian pula As-saghir, anak kecil. Anak kecil juga mendapatkan keringanan karena masih kurang umurnya, eh, kurang akalnya dan seterusnya. Demikian pula termasuk dari kelemahan itu adalah ardh yakni perbudakan. Ya, perbudakan. Nah, <clears throat> budak dia mendapatkan keringanan dibandingkan dengan orang merdeka. Hukumannya juga enam lebih ringan daripada orang yang yang merdeka. Ya, hukuman bagi budak itu lebih ringan daripada enam orang yang yang merdeka. Nah. <clears throat> Dan yang perlu kita ketahui bahasanya perbudakan, enam mereka memiliki kewajiban ya, di dalam syariat ini adalah fit takalif al-badaniyah al mahdoh. ya. Kewajiban mereka di dalam ibadah itu adalah ibadah-ibadah badaniyah saja. Ya, budak mereka memiliki kewajiban ibadah yang berkaitan dengan badan mereka. Ya, tidak ada kewajiban enam al-maliyah ya tidak ada kewajiban yang berkaitan dengan harta enam ya jadi budak dengan orang merdeka sama kewajiban mereka dalam ibadah sholat ya dalam ibadah puasa tetapi dalam takalif al-maliyah dalam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta maka budak ini tidak ada kewajiban mereka tidak ada kewajiban bagi budak untuk membayar zakat Ya. Tetapi kalau tuan ya, tuan ya, dia membayarkan zakat bagi istrinya, anak-anaknya dan budaknya. Kalau dia adalah orang yang mampu. Nah, nah jadi kalau enam at-takalif al-maliyah al-mahdhah enam mislul zakah wan nafaqah fala yajib. Ya, budak dalam ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah, enam maliyah murni Nah, seperti zakat dan nafkah, maka tidak ada kewajiban bagi mereka. Wa amma takaliful murakabah minal mal wal badan mislul haji wal umrah. nam, fala yajib. Ya. Demikian pula <clears throat> ibadah-ibadah yang berangkai antara harta dengan badan. Ya, tidak cuma harta saja tetapi juga badan seperti haji dan umrah, maka ini juga tidak wajib bagi para budak. Ya, tidak wajib. Ya, sehingga kalau mereka mau melakukan hal itu mesti Nah, dengan bantuan tuannya, tuannya yang membantu biayanya dan memberikan izin dan seterusnya. Demikian pula fala yajuzu al-bai'u was-sira'u Ya, maka tidak boleh juga jual beli. Ya. Jual beli enam bagi budak ilal mukatabah kecuali budak yang dalam status mukatab. Mukatib, budak mukatib ini budak yang dia dalam status membebaskan diri dari tuannya. Ya mengadakan perjanjian dengan tuannya, saya bebaskan kamu kalau kamu membayar nah uang 100 juta ya, siap. Sudah, mulai dia kerja dia cicil. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh dia berjual beli. Tapi kalau budak yang biasa maka tidak boleh dia mengadakan jual beli. Kenapa? Karena dia dan hartanya adalah milik tuannya. Ya. Karena dia dan hartanya itu adalah milik tuannya. Nah, ini arik. Demikian pula wanau. Ya. Wanau tidur. Tidur juga merupakan sebab peringanan, yakni kalau orang tertidur sampai masuk waktu sholat 6, kemudian tidak ada yang membangunkan, sudah azan tidak ada yang membangunkan sampai lewat habis waktu sholatnya masuk waktu sholat berikutnya, dia baru bangun, maka dia mendapatkan keringanan untuk sholat ketika bangun itu, ya, mendapatkan keringanan dan tidak berdosa dan tidak berdosa. Demikian pula wal irma, ya, wal irma, yakni ketidaksadaran atau pingsan, ya, Ketidaksadaran hukumnya sama seperti enam orang tidur. Ya, tapi para ulama ada yang menjelaskan kalau igma'nya itu panjang, ya, diantaranya ada yang menyebutkan kalau orang itu tidak sadarkan diri lebih dari tiga hari, maka dihukumi sama seperti majnun. Ya. Jadi gila, gugur kewajibannya. Tapi kalau misalnya seorang itu pingsan cuma satu hari, ya, maka ketika dia sadar, maka dia mengkodok sholatnya. Ya, mengkodok sholatnya. Tapi kalau sudah pingsan atau misalnya koma, mungkin sampai beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu berbulan-bulan maka gugur sama sekali. Ya. Dia tidak ada kewajiban untuk mengkodok sholat-sholat yang lewat. Ya. Ketika dia sadar baru dia melakukan kewajiban yang baru. Ini kalau igma'nya panjang. Ya. Kalau igma'nya cuma sebentar, satu dua tiga hari, 6, ada yang menyebutkan sampai tiga hari, maka dia mengkodok sholat-sholat yang terlewat selama tiga hari. 6. Ini adalah 6 <clears throat> termasuk dalam an ya an ya termasuk dari macam an kemudian perkara berikutnya yang menyebabkan peringanan itu adalah al-usr ya kesulitan ya kesulitan seperti seorang misalnya dia karena tertawan dia diikat ya, diikat dia mau sholat tidak bisa rukuk sujud bahkan mengatakan nggak bisa karena ya, sulit bagi dia ya, untuk melepaskan diri ya dia sholat sesuai dengan kemampuannya Demikian pula umumul balwa. Ya, yang terakhir adalah umumul balwa. Umumul balwa, umum itu artinya ya, syamil, merata, menyebar, menimpa banyak orang. Balwa artinya adalah imtihan, ya, atau ujian, atau sesuatu musibah atau sesuatu yang berat. Nah, nah, umumul balwa ini termasuk enam sebab ya, datangnya peringanan. Contoh di zaman sekarang ini yang termasuk dalam umumul balwa adalah foto dalam KTP atau paspor dan lain-lain. Ya. Di zaman sekarang kita tidak bisa terlepas dari itu. Foto gambar yang bernyawa haram pada asalnya, haram. Tetapi ketika kita sudah tidak bisa berlepas diri dari hal itu, nah maka sudah masuk pada perkara darurat. Ya. Zaman sekarang karena banyaknya umat manusia penduduk, ya, demikian pula berbagai, macam enam sekat-sekat negara dan lain-lain. Tidak seperti zaman dahulu, ya, yang mungkin manusia belum terlalu banyak dan mereka belum membutuhkan enam data-data tentang personel yang detail seperti zaman sekarang. Maka enam manusia ter, sekarang tertiba dengan umumul balwa. Ya, demikian pula para ulama mencontohkan juga yakni kotoran burung yang ada di di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya, ya kotoran tapi bagaimana lagi? Kita sholat ya, di tempat itu yang mana burung itu selalu enam setiap waktu turun kotorannya. Nah, dan burung itu ada burung yang halal dimakan, ada yang e, haram dimakan, maka enam ini termasuk perkara yang tidak bisa dihindari. Sehingga sholat, seorang yang sholat di tempat itu mendapatkan keringanan, ya, mendapatkan keringanan walaupun dia sholat di situ ada ada kotoran burung di situ. Ya. Nah, <clears throat> dan lain-lain. Ya. Ini jadi perkara-perkara yang nah menyebabkan datangnya peringanan di dalam syariat. Nah, baik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa yadkhulu fi hadhihi al-qa'idati anwa'un min al-fiqh. Dan masuk di dalam kaidah ini bermacam-macam dari permasalahan fikih. Nah, minha fil ibadat. Di antaranya adalah dalam permasalahan ibadah. At-tayammumu 'inda masaqati istimali istimalil ma' ala hasbi tafasilihi fi kutubil fikhi. Yakni disyariatkannya tayamum ketika terdapat kesulitan dalam menggunakan air. Ya, yakni sulit mungkin karena sakit. Kalau pakai air jadi tambah sakitnya, tambah menggigil, tambah demam. Atau karena sulit pakai air karena susah air. Ini air cuma untuk minum saja. Kalau saya pakai wudhu, saya tidak minum, bisa mati. Ya. Tapi kalau saya tidak pakai wudhu, nah, tidak bisa berwudu. Ya, sudah tayamum. Ya, tayamum adalah peringanan. Nah, ala hasbi tafasili fi kutubil fiqh Ya. Sesuai dengan perinciannya di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Jadi pembahasan lebih detailnya di dalam kitab-kitab fikih. Demikian pula wal qu'udu fi salati inda masyaqqatil qiyami fil fard. Ya. Dan duduk pada salat ketika sulit untuk berdiri pada salat fardu. Ya. Pada salat fardu, nah seorang sulit ya, untuk berdiri karena sakit, karena berat dan lain-lain, nah maka boleh dia sholat sambil dalam keadaan duduk. Wafin nafli mutlakan nah, dan di dalam sholat sunnah itu diberikan keringanan secara mutlak. Baik dia sakit maupun tidak sakit boleh dia sholat sambil duduk. Ya. Sholat sunnah boleh ya, dia sholat sambil duduk cuma ganjarannya juga setengahnya <clears throat> kurang dari enam kalau dia melakukan secara sempurna dengan dengan berdiri. Ya. Jadi kalau kita misalnya ingin sholat sunnah di rumah, ingin sambil membaca enam panjang bacaan Al-Qur'annya, tidak mengapa kalau tidak mampu berdiri, ya. dia sholat dengan dengan duduk. Ya. Tapi kalau untuk sholat fardu, enam di sana ada syarat yakni memang dia dalam keadaan tidak mampu untuk berdiri, ya maka boleh baginya untuk duduk. Adapun sholat sunnah, maka mampu atau tidak mampu boleh dia sholat sambil sambil duduk. <clears throat> Wa qasru sholati safar. Demikian pula meringkas sholat di dalam safar. Ya, jamak itu mengumpulkan dua waktu sholat. Kalau kosor meringkas yang empat menjadi dua. Ya, adapun maghrib tidak bisa diringkas, maghrib tetap tiga. Ya, bisa dikumpulkan dengan sholat isya maghrib tiga, isyanya dua rakaat. Enam. Wal jam'u baina ini dan menjamak dua sholat. Wa nahwa dzalika min rukhasis safari wa nahwiha. Dan yang lain-lain yang semisal dengan itu dari rukhsah-rukhsah dalam safar ya, peringanan-peringanan dalam safar dan yang semisalnya. 6. Wa minat takhfifati aidan dan termasuk peringanan juga a'dzarul jumu'ati wal jamaah. Uzur-uzur untuk sholat Jumat dan sholat jamaah. Yakni kalau hujan, ya. Hujan, nah maka boleh seorang sholat jamaah apa? Sholat yang lima waktu itu di rumahnya atau bahkan sholat Jumat boleh di rumahnya kalau memang hujan. Ini termasuk uzur, ya termasuk udur nah bagi seorang untuk sholat di rumahnya. Ya, tapi kalau sholat di rumahnya dia bukan sholat dua rakaat. Kenapa? Karena dia sholat duhur. Ya, kalau hari Jumat misalnya terjadi hujan, kemudian dia mau sholat di rumahnya ini termasuk keringanan baginya. Tetapi dia tidak melakukan sholat Jumat, dia melakukan sholat duhur empat rakaat di rumahnya. enam. Wa zakati watakhfifatu fil ibadati wal muamalati wal munakahati wal jinayati ya, demikian pula menyegerakan zakat ya, karena mungkin dia mau lebaran di kampung sudah masih dua hari saya dahulukan zakat saya atau zakat mal ya, belum sampai nisabnya eh, belum sampai haulnya di situ ada peringanan ya, ada peringanan boleh dia membayarkan ya, karena ada satu dan lain hal alasan enam dia mendapatkan keringanan untuk membayarkan zakatnya enam kemudian dan peringanan di dalam ibadah-ibadah dan muamalah ya, dan muamalah Nah, dalam akad jual beli misalnya ada seorang yang nam bisu ya. Maka sah dia walaupun dia ya, eh, peringanan ya. Tidak beli saya beli ini ya sudah, ambil, tidak mesti dengan kata-kata ya. Atau kalau misalnya sudah masuk dalam urfnya di situ jual beli biasa nam dengan menyerahkan dan menerima ini sudah teranggap sebagai akad maka ini sah ya. sah akadnya di dalam muamalah wal munakahat ya, dan dalam pernikahan seperti yang kami contohkan tadi wal jinayat ya, dan di dalam permasalahan kriminal ya, seperti membunuh tidak sengaja dan lain-lain ini mendapatkan keringanan <clears throat> wa min at-takhfifatil mutlaqah dan termasuk peringanan yang mutlak itu adalah furudul kifayati wa sunanuha nah termasuk peringanan yang mutlak adalah fardu fardu yang kifayah dan sunah-sunahnya ya. jadi kalau perkara yang fardu kifayah yang lain sudah melakukan maka boleh dia untuk tidak melakukan. Demikian pula perkara-perkara yang sunnah, nah boleh dia meninggalkan. Ini adalah peringanan. Ya. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunnah dan tidak ada kewajiban pada enam fardu fardu kifayah yang sudah dilakukan oleh sebagian yang lain. Enam. Wal amalu bil madmun. Demikian pula beramal dengan persangkaan. Maksudnya apa? Nah, mau bayar zakatnya kasih siapa? Ya, itu kayaknya miskin. Ya sudah. Dia menyangka miskin padahal dia tabungannya banyak. Cuma memang penampilannya, ya penampilannya kayak memelas begitu. Padahal tabungannya banyak. Ya. Nah, dia beramal dengan yang madnun, ya, dengan persangkaan. Nah, demikian pula ya, seorang nah, beramal ya, dengan seperti tadi persangkaan. Oh ini sudah masuk waktu maghrib ya, sudah masuk waktu maghrib sehingga dia berbuka. Ya. Dia beramal dengan sesuatu yang disangka, maka bisa. sah. Tapi kodarullah ternyata misalnya, oh ini sudah maghrib ini, ya, karena hujan atau mendung. Nah, sedang buka-buka ternyata terang, matahari masih kelihatan. Nah, maka puasanya tetap sah, tapi dia wajib menahan sampai benar-benar matahari tenggelam, baru dia berbuka kembali. Nah, ini adalah termasuk peringanan al-madnun, ya, yakni persangkaan. Seorang itu beramal dengan persangkaan. Nah, Lima syakati al-itila'i alal yakin. Karena kesulitan untuk mencari enam yang benar. Ya, sesuai dengan keyakinan. Seperti sholat. Misalnya dalam keadaan di hutan gelap. Ya, atau walaupun tidak gelap. Tapi dia tidak tahu arah kiblat. Maka dia sholat dengan arah yang dia sangka. Ini kiblatnya sudah. Kira-kira ini di sana. Ya. Nah. Sehingga ketika dia setelah, setelah selesai sholat. Habis waktunya. Ya, dan seterusnya. Loh ternyata kiblatnya beda, maka sholatnya tetap sah. Ya. Berbeda dengan orang yang sengaja, nah dia sholat oh kiblatnya sana, ah, saya mau sholat segini lah. Ya, sekali-sekali saja kok, setahun sekali, tidak sah walaupun setahun sekali. Nah, ini beramal dengan al-madnun, ya, sesuatu yang disangka, ya, sesuatu yang disangka. Ya. Dan penyangkaan ini tidak seperti ah sudah punya saya sembarangan, tidak, tapi dia ikhtiar, saya pilih. Ini kira-kira sini sama sini mana yang kemungkinannya lebih besar? Sini, maka dipilih itu. Ya, maka dipilih yang yang itu. Sehingga jangan sampai misalnya enam ketika tidak tahu kiblat ya, sudah ini saya tidak tahu kiblatnya, tapi di sini ada patung ini. Sudah saya menghadap patung saja, ini keliru malah. Ya. Nah, ya hindari yang demikian. Tapi wallahu taala alam naktabi al qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.